Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. <clears throat> wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. an la ilaha illallah wahdahu la syarika Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.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 Dan insya Allah kita nanti juga akan membaca Sirah Nabawiyah. Buku yang pertama Al-Aqidah atau Hawiyah pada pertemuan telah lewat. Kita telah menyebutkan masih di dalam permasalahan Al-Qadha wal Qadar keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan oleh Imam At-Tahawi tentang tafsir atau penjelasan makna la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari la haula wala quwata illa billah yakni tidak ada daya kita untuk menjauhi kemaksiatan illa bima'unatillah. Kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa seorang hamba untuk menjauhi kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wala quwata li ahadin ala iqamati taatillah wa sabat 'alaiha. Tidak ada kekuatan bagi seorang pun untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap atau terus-menerus di atas ketaatan itu kecuali illa bi taufiqillah kecuali dengan taufik dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita akan terusan. dari ucapan beliau Al-Imam Abu hawi di dalam Akidah Abahawiyah wa kullu shay'in yajri bi masyiatillah ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi dan segala sesuatu berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan keputusan Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Walabat masyiatuhu al-masyiat kulaha mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu semua kehendak dari kehendak-kehendak yang ada, dari kehendak makhluk. Kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah mengalahkan kehendak-kehendak mereka. Wa akasat iradatuhu al iradat kulaha. Demikian juga membalik atau mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keinginan Allah Subhanahu wa taala. Keinginan-keinginan semuanya. Wa ghalaba qada'uhu al hiyal kulaha dan mengalahkan keputusan Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya atau kehendak semuanya. Yaf'alu ma yasha. Allah berkehendak, Allah berkeinginan dari apa yang Allah kehendaki. Allah berkehendak apapun yang Allah kehendaki. Wa huwa ghairu dzalimin abada. Dan Allah SWT tidaklah mendolimi makhluknya sedikit pun. Tidaklah Allah SWT wa zalim selama-lamanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum Dan Allah tidak ditanya dari apa yang Allah perbuat Bahkan mereka yang akan ditanyakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti yang ditanya untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. <clears throat> apa yang boleh sebutkan di sini dari ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala masih berkaitan tentang masalah qada wal qadar. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibn Abil Is rahimahullah taala di halaman 696 Wa qaluhu wa kullu shay'in yajri bi masyiatillah. Dan segala sesuatu berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ilmu Allah Subhanahu wa taala, wa qada, keputusan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga qadarnya. Yuridu bi qadaihi al qada al qauni la syar'i. Yang dimasukkan di sini, yang dimaksudkan di sini bahwa keputusan Allah, demikian juga kehendak Allah Subhanahu wa taala, demikian juga takdirnya, Adapun di sini adalah keputusan adalah al-qadha al-kauni. Keputusan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi. La syar'i, bukan yang disyariatkan, bukan yang harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah seperti umpamanya Allah Subhanahu wa taala <clears throat> mentakdirkan apa yang terjadi di alam semesta ini seperti kekafiran orang yang kafir atau kesyirikan orang yang musyrik. Maka ini adalah kodok keputusan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala kauni yang terjadi. Bukan takdir asyari. Takdir yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Demikian. Final kodok yakunu kaunian wa syar'iyan karena kodok keputusan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang dia kauni yang terjadi di alam semesta ini dan syar'i yang disyariatkan. Ini bisa ditulis bahwa kodok keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga irodah keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga al-amru perintah. Al-idnu demikian juga idin. Demikian juga al-kitab. Demikian juga al-hukum hukum wa tahrim. Ini sesuatu yang diharamkan wal kalimat, demikian juga ucapan-ucapan. Itu terbagi menjadi dua. Di sini yang lebih jelas bahwa kodok itu ada dua. Ya, ini kodok yang dihitung itu ini yang terjadi dan kodok yang dihitung syar'i. Secara contoh supaya lebih dipahami, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa nasab asamawatin samawatin fi ini". Dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan sab asamawat. ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan di situ tujuh lapis langit fi yaumaini di dalam dua hari. Maksudnya di sini adalah kodok yang dia itu kauni. Ya, yang dia itu kejadian yang di alam semesta ini. Tidak berkaitan dengan masalah ya ini Allah mencintai atau Allah tidak mencintai di sini. Ya ini suatu yang terjadi. Adapun kodok keputusan yang berkaitan dengan syar'i ad agama seperti di dalam Al-Qur'an disebutkan wa qadara Allah tak butuh illa iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan Allah tak butuh untuk kalian tidak menyembah illa iyahu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini kodok di sini adalah kodok syar'i. Demikian. Qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Demikian juga kepada kedua orang tuamu, kepada kedua orang tuanya untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Jadi kodok di sini kodok yang di itu syar'i yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga irodah keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti umpamanya yang di sini irodah kauniyah, irodah yang terjadi di alam semesta ini, nama amruhu ita arada sayan ayaku lahu hukum fayakun. Hanyalah ini perkara Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang berkaitan dengan amr, perkara atau perintah. Hanyalah perkara Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menginginkan Allah mengucapkan kun fayakun. Demikian. Jadi kalau Allah menginginkan sesuatu itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Adapun yang berkaitan dengan al-amr syar'i, ini perkara yang itu disyariatkan yang Allah cintai, sama kalimatnya dengan amr juga. Sebagaimana tadi kodok, ini kodok juga yang satu adalah kodok yang berkaitan dengan alam semesta yang terjadi ini. Dan yang kedua adalah kodok yakni yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyari. Demikian juga amr ini juga. Al-amr yang pertama tadi berkaitan dengan apa-apa yang, yang terjadi di alam semesta ini. Apalah apakah yang Allah kehendaki? Jadi tidaklah yang Allah kehendaki. Apabila Allah inginkan, Allah semua mengucapkan kun fayakun. Adapun yang berkaitan dengan al-amr, perkara atau perintah yang dia itu adalah berkaitan dengan syar'i. Ini seperti contohnya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah swt memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Demikian. <clears throat> Ini semua menjelaskan bahwa kodok di situ ada dua. Demikian juga al-amr perkara atau perintah, demikian juga izin, demikian juga kalimat sebagaimana disebutkan panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Abi Is dalam sarah beliau ini. <clears throat> Jadi ini terbagi menjadi dua di situ kauni, demikian juga di situ syar'i. Seperti contohnya, sesuatu yang dia itu adalah kodok kauni, demikian juga kodok syar'i, terkumpul di dalamnya itu keputusan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi, demikian juga syar'i yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? imannya Abu Bakar As-Siddiq. Imannya Abu Bakar As-Siddiq. Yani imannya Abu Bakar As-Siddiq itu adalah terjadi. Termasuk kodok kauni. Di samping juga kodok syar'i. Allah mencintai keimanan. Demikian. Ini terkumpul di situ apa? Yani kodok yang ini terjadi. Kemudian syar'i juga dicintai oleh Allah swt. Demikian dicontohkan oleh para ulama. Ini di situ berkumpul kodok kauni dan syar'i. Adapun kalau berkumpul di situ yakni uh, kodok syar'i saja seperti keimanan seseorang itu kodok syar'i yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang tidak berkumpul di situ kodok kauni dengan kodok syar'i tidak berkumpul. Seperti apa? Imannya iblis. Mereka mencontohkan para ulama imannya iblis ini apa? Tidak terjadi. Jadi tidak tidak terjadi di situ yakni kodok kauni. Ya kan? Tapi keimanan iblis sebenarnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kodok syar'i. Demikian. Yang terjadi pada iblis adalah kekafiran iblis. Nah, di sini e, ada padanya kodok kauni. Demikian mereka mencontohkan. <clears throat> Jadi intinya bahwa kodok terbagi menjadi dua. Kodok yang di itu adalah syar'i, demikian juga kodok kauni. <clears throat> Kemudian juga makna kalimat wa wa ghairu dzalimin abada dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah dolim, tidak berbuat dolim, tidak menganiaya sedikit pun terhadap makhluk-makhluknya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an banyak sekali. <clears throat> Ma yubaddalu qawlu ladayya wa ma ana abid. Surat Qaf ayat 29. Qaf ayat 29 sebutkan di situ ma yubadalul qaul ladayya tidak tergantikan ucapan di sisiku. Wa ma'ana dan tidaklah aku yang Allah Subhanahu wa taala bidallamil abid untuk berbuat kedoliman terhadap hamba. Tidak ada di situ kedoliman terhadap hamba. <clears throat> Demikian juga wa ma dzalamnahum walakin kanu humud dolimun. Dan tidaklah kami berbuat dolim. Akan tapi mereka lah yang berbuat kedoliman. Allah Subhanahu tidak dolim. Tidak ada di situ Allah Subhanahu mendolimi hambanya sama sekali. Demikian juga dalam hadis Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu hadis yang terkenal disebutkan dalam Arba'in An-Nawawiyah. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, Sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan dolim atas diriku. Dan aku jadikan perbuatan dolim itu di antara kalian sesuatu yang haram. Janganlah kalian berbuat dolim. Jadi di sini tidak ada sifat dolim pada sisi Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Demikian jelaskan oleh para ulama tentang permasalahan ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah berbuat dolim sedikit pun. Ya, ini sama sekali tidak ada di situ kedoliman pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengartikan yakni Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan dolim itu maknanya adalah Allah menghalangi menghalangi Allah menghalangi atau Allah Subhanahu wa taala yakni menghalangi kedoliman itu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan seperti itu. Tapi para ulama menjelaskan, mereka para ulama menjelaskan yang benar adalah bahwa sifat dolim itu tidak ada sama sekali pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah kita menjelaskan ini, akan kita masuk pada permasalahan yang yang lain lagi. Dan di sini kita menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah berbuat dolim sedikit pun terhadap hamba-hambanya. <clears throat> Sekarang ya ini dibicarakan tentang permasalahan <clears throat> hadis yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud demikian juga Hakim dalam Mustadrak hadis Abdul bin Abbas radhiallahu anhu hadis yang sangat besar di sini tentang masalah qadar qadar di oleh Al Albani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan lau an Allah adaba ahla samawatihi kalau Allah Subhanahu wa taala menyiksa penghuni langit-langitnya wa ahla ardihi demikian juga penghuni bumi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyiksa semua semuanya dari makhluknya itu, la'adabahum wa huwa ghairu dhalim lahum. Niscaya Allah akan menyiksa mereka juga dan Allah tidak berbuat dolim kepada mereka sedikit pun. Ya, walau rahimahum karena rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Kalau Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya semuanya itu, niscaya rahmat Allah SWT itu lebih bagus daripada amalan mereka. Tidak sebanding amalan mereka itu dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini disebutkan kalau Allah Subhanahu wa taala menyiksa semua makhluknya itu tidak sesuatu yang dolim. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada mereka semua, rahmatnya itu lebih bagus daripada amalan mereka semuanya. <clears throat> Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Is bahwa amalan kita ini tidaklah sebanding dengan apa? Dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ada hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan ini beliau mengatakan ini hadis yang masyhur la yanju ahadan minkum amaluhu tidaklah salah seorang kalian itu menyelamatkan amalannya itu. Ya tidaklah amalan kalian itu menyelamatkan kalian seorang pun. Tidaklah dengan sebab yakni sekedar amalan kalian itu kalian itu selamat. Qalu wala anta ya Rasulullah. Mereka mengatakan tidak juga engkau ya Rasulullah, engkau telah beramal demikian demikian. Tetapi kenapa engkau mengatakan bahwa tidaklah amalan kalian itu yang semata-mata menyelamatkan kalian? Kala Nabi mengatakan wala ana tidak juga aku tidaklah sekedar amalanku itu yang membuat aku selamat illa ayyataghamadani Allah bi birahmati minhu wa fadl kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku rahmatnya menaungi aku rahmatnya demikian juga keutamaan jadi semuanya itu adalah timbul dari apa dari rahmat demikian juga keutamaan Allah Subhanahu wa taala amalan kita ini tidak sebanding dengan apa dengan kenikmatan surga yang mana Nabi menyebutkan ma'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara kolbi basor. Tidak pernah terdengar oleh telinga, terlihat oleh mata, demikian juga terpetik di dalam hati. Tidak sebanding. Oleh karena itu nanti akan disebutkan kalau semuanya dari makhluk-makhluknya itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya maka Allah Subhanahu wa taala tidak sama, sama sekali mendoliminya. Demikian juga kalau umpamanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada hambanya itu tidak sebanding dengan apa? Dengan amalan yang mereka lakukan. Oleh karena itu disebutkan juga di sini bagaimana Nabi membimbingkan kepada Abu Bakar As-Siddiq sahabat yang paling mulia sebagus-bagus manusia dari umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana doa yang dibimbingkan? Wasa'alahu siddiq du'aan yat'ubi bi dan Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Nabi suatu doa yang boleh ucapkan di dalam sholatnya. Apa kira-kira doa yang dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ini apakah kemudian e, diangkat derajat dan sebagainya? Bahkan di sini disebutkan yang semuanya menunjukkan bahwa kita ini adalah kurang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar As-Siddiq saja dari doa yang dibimbingkan oleh Nabi itu mengisyaratkan bahwa agar kemudian diampuni dosanya. Apalagi kita maka waktu itu Pakola <clears throat> Nabi memberikan bimbingan kepada Abu Bakar Siddiq untuk berdoa dengannya ketika sholat. Hadis mutafakun alaih. Demikian juga kita juga untuk berdoa dengan doa ini. Kul ucapkanlah wahai Abu Bakar, Allahumma dalam tu nafsi dulman kathiro. Ya Allah sesungguhnya aku mendolimi diriku, menganiaya diriku dengan kedoliman yang banyak. Wala illa anta. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Padahal bagaimana keadaan Abu Bakar Siddiq? Sebagus-bagus umat. Sampai disebutkan suatu saat Umar bin Khattab berkeinginan untuk mengalahkan Abu Bakar di dalam suatu keadaan. Akhirnya beliau ingin berinfak dengan separuh dari hartanya. Sambil mengatakan, al yom usabiku Abu Bakar. Hari ini aku mengalahkan Abu Bakar dalam amalan. Merasa bahwa waktu itu Beliau lah sudah ya ini bisa mengalahkan Abu Bakar. Tidak ada yang lain kecuali berniat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ternyata didapati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu beliau bersedekah berinfak dengan segala harta yang dia miliki, yang dia miliki. Sampai ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kemudian beliau mengatakan Allah wa Rasuluhu, Allah dan Rasulnya. Ya di situ oleh para ulama dibahas, bolehkah seseorang untuk bersedekah dengan semua hartanya. Mereka mengatakan situ ada ini dua syarat. Yang pertama dia mempunyai keimanan, demikian juga ahlu baitihi keluarganya mempunyai keimanan. Keimanan, demikian juga ketawakalan. Kemudian yang kedua dalam keadaan e, memberikannya itu sebelum mati. Syarat yang kedua dia memberikannya itu atau berniat untuk berinfak bersedekah dengan semua semua hartanya itu ya ini sebelum dia mati. Adapun ketika dia mau mati, kemudian berinfak dengan semua hartanya tidak boleh, dilarang dalam agama. Bahkan di situ Nabi menyebutkan yakni asulus wasulus katsir. Dan sepertiga sepertiga itu sudah banyak. Ini wasiat paling banyak itu sepertiga. Tidak boleh kemudian bersedekah dengan semua hartanya. Bahkan Nabi SAW ketika mendapati ada seorang sahabat yang dia itu merdekakan budak anduburin. Ya, ini setelah dia meninggal dimerdekakan semua. Ini berniat kalau aku mati nanti semua budakku aku merdekakan. Tidak boleh. Nabi SAW melarangnya. Karena apa? Lalu apa nanti yang ditinggalkan oleh yang ditinggalkan untuk keluarganya, untuk ahli warisnya? Karena waktu itu budak mahal, bisa dijual, kemudian untuk ahli warisnya. Jadi demikian dikatakan oleh para ulama, tidak boleh seseorang <clears throat> bersedekah dengan semua hartanya Kecuali kalau dia punya keimanan demikian juga keluarganya tawakal, kemudian tidak nanti ya tatojar, kemudian mengeluh kesah. Yang kedua, bukan dia lakukan itu sebelum dia itu meninggal. Masih untuk bisa berusaha, untuk kemudian memenuhi keluarganya dan sebagainya. <clears throat> Ternyata didapati oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, beliau mendahului berinfak dengan semua harta yang dia miliki. Walaupun disebutkan Abu Bakar As-Siddiq beliau adalah seorang yang ahli niaga, pandai dalam melakukan jual beli dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu Abu Bakar Siddiq mempunyai keimanan demikian juga amalan yang demikian banyak. Bahkan waktu itu Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, Mamingkum, siapa di antara kalian yang bersedekah pada hari ini? Kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan aku. Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan aku juga. Ini ya ini bersedekah, kemudian berpuasa. Kemudian siapa yang diantara kalian yang menjenguk orang sakit? Kemudian juga dikatakan dia. Siapa diantara kalian yang mengantar jenazah? Dikatakan dia juga. Berkumpul, berkumpul empat di situ. Amalan ketaatan pada hari itu juga. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi menyebutkan bahwa untuk dia surga. Untuk dia surga. Semua para ulama barang siapa yang bisa mengumpulkan empat ini, maka insya Allah dia mendapatkan surga. Ini satu hari dia juga berpuasa, juga bersedekah, juga menjenguk orang sakit, Demikian juga mengantar jenazah empat. Walaupun mereka sebagian mengatakan dengan tidak diniatkan, ya tidak dengan diniatkan. Jadi secara tiba-tiba waktu itu dia juga berpuasa, kemudian tiba-tiba di waktu itu dia juga bersedekah. Ya, demikian juga waktu itu menjenguk orang sakit, demikian juga mengantar jenazah. Mungkin bisa diniatkan besok aku mau berpuasa, nanti pergi ke rumah sakit, menjenguk orang sakit, kemudian nanti bersedekah. Demikian juga ya ini nanti cari mana orang yang meninggal mengantar jenazah. Walaupun itu suatu keutamaan yang besar semuanya. Jadi bersama dengan itu semua ternyata Abu Bakar siddiq dibimbingkan oleh Nabi SAW untuk berdoa tadi. Allahumma ini dalam tu nafsi dulman kathiro. Ya Allah sesungguhnya aku mendolimi diriku dengan kedoliman yang banyak. Wala yafirudunuba ila anta. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Fakfirli makfirata min indik. Ampunilah untukku dengan ampunan di sisimu. Warhamni, berikanlah rahmat kepadaku, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengampuni dan maha mengasihi. Demikian doanya. Yang Allah bimbingkan kepada yang Nabi SAW bimbingkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. kana hadha halu Siddiq. Kalau demikian keadaan Abu Bakar Siddiq, alladhi huwa afdalun nas yang dia itu adalah sebagus-bagus manusia ba'dal anbiya wal mursalin setelah para nabi dan para rasul. Bayangkan ini keadaan Abu Bakar Siddiq kalau keimanannya itu ditimbang sampai disebutkan demikian. Keimanan itu ditimbang kemudian keimanan semua penghuni bumi. Selain dari para nabi dan para rasul. Ini saya iman yang Abu Bakar Siddiq lebih. Ya, ini yang yang yang tetap di dalam hatinya itulah yang membuat lebih dari yang lainnya. Ketika manusia semuanya mendustakan beliau, ketika terjadi Isra Mi'raj dan sebagainya, Beliau dengan lantang, dengan tegas mengatakan, sodakta, engkau, engkau benar, wahai Rasulullah. Demikian juga orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian dikatakan di sini oleh Imam Ibn Abil Is, famadhanu bisiwahu, maka bagaimana persangkaannya terhadap selain Abu Bakar Ini saya doanya lebih sebenarnya lebih lebih butuh terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi indahnya kita berdoa dengan doa ini. Allahumma inni dalam tu nafsi dulman katsira wa la dulu ba ila anta. Fakfir lima furatan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sebutkan sebelum salam. Termasuk doa-doa yang mustajabah. Kemudian pula menyebutkan Bal inna masara siddiqan bitaufiq bitaufiyatihi hadal maqam haqqahu. Dikatakan Abu Bakar As-Siddiq dijuluki As-Siddiq karena beliau benar-benar memenuhi kedudukan ini, Kedudukan orang yang jujur. Alladzi yatadamman ma'rifata yang mengandung di situ mengenal Allah Subhanahu wa taala wa haqqahu dan haknya Allah Subhanahu wa taala wa adamatahu demikian juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala wa ma yang bangilahu dan apa yang pantas untuk dia memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala wa marifata taksirihi dan mengetahui kekurangan dirinya ini orang yang soleh itu Semakin beramal soleh, semakin memahami kekurangan dia. Berbeda dengan orang yang tertipu dengan amalan soleh. Ketika dia melakukan sholat malam, kemudian di pagi harinya merasa bangga dengan amalan yang dia lakukan. Sampai di antara para sahabat mengatakan, lebih aku sukai untuk aku kemudian tidur di malam hari, kemudian di pagi hari aku menyesal kenapa tidak sholat malam. Daripada aku sholat satu malam penuh, kemudian di pagi hari menyombongkan diri di hadapan makhluknya bahwa dia melakukan amalan soleh. Naudzubillah dari sifat kibir. Fasuhkan wa bu'dan liman za'ama anal makhluk yastaghni an ma'rifati rabbih. Maka celaka demikian juga jauh orang yang menyangka bahwa makhluk itu merasa cukup dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu bihi hajah ilaiha. Demikian juga merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, merasa sombong Sebagian disebutkan oleh aliman imam Rajab di dalam jami Ulum wal Hikam, yakni ada seorang yang dia itu merasa dengan ibadahnya itu pantas untuk masuk surga. Jadi tidak kemudian dia masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu dia dicoba dengan sakit. Dicoba sakit, yakni uratnya salah satu uratnya itu putus. Dengan satu sakit itu akhirnya dia tidak bisa lagi sujud tidak bisa lagi berpuasa, tidak bisa lagi melakukan amalan-amalan soleh yang biasa dia lakukan. Padahal cuma satu urat saja dia yang sakit. Selama 40 tahun disebutkan waktu itu dia terus membaca Al-Quran, sholat, berpuasa, ibadah, dan sebagainya. Sampai kemudian ya ini seakan-akan dia pantas untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dicoba dengan satu sakit itu saja. Akhirnya tidak bisa sholat lagi, tidak bisa membaca Al-Quran lagi, tidak bisa kemudian ini puasa dan sebagainya dari amalan soleh biasa dilakukan baru dia sadar ternyata tidak ada dia itu sedikit pun <clears throat> merasa cukup dari Allah Subhanahu Taala <clears throat> butuh kepada Allah Subhanahu Taala kemudian sampai dicontohkan di sini oleh <clears throat> Al-Imam Ibn Al-Bi'is ini orang-orang yang dia itu merasa bahwa apa ini bahwa semuanya itu tidak tidak butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebagian beranggapan bahwa <clears throat> yakni kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab makhluknya itu berarti, berarti apa? termasuk kedoliman. <clears throat> Beliau mengatakan, "Fa'ilam yattasi fahmuka lihada." Kalau kamu tidak paham, kalau kamu tidak tahu atau tidak jelas apa yang dijelaskan, fanzil ala wat'atin ni'am, maka turunlah kamu untuk memperhatikan kenikmatan yang dibentangkan untuk kamu. Ini kalau umpamanya bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala mengadab makhluk-makhluknya dan itu ya ini tidak dikatakan dolim dan semisalnya umpamanya. Untuk mendekatkan pemahaman <coughs> maka lihatlah dari kenikmatan-kenikmatan yang dibentangkan yang diberikan kepada kamu. Wa ma 'alaiha minal hukuk demikian juga hak-hak yang sebenarnya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita mempunyai nikmat penglihatan, Berarti apa haknya? Kita mensyukuri, melihat pada yang suatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pendengaran. Demikian juga kesehatan. Tidak sakit, tidak demam. Demikian juga bisa berjalan, demikian juga bisa bernafas. Lihatlah kenikmatan itu, kemudian perhatikan hak yang sebenarnya harus kamu berikan. Wawasin man syakaraha wa Dan timbanglah siapa yang mensyukuri, siapa yang mengkafiri. Ya, Apakah sudah pantas kita memberikan yakni hak syukur untuk Allah Subhanahu wa taala? Fahina idzin ta'lam annahu subhanahu law adzaba ahla samawatihi. Kalau kamu perhatikan, maka kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyiksa semua penghuni langit-langit itu, demikian juga wa ardihi, demikian juga buminya, la adzabahum Kemudian Allah menyiksanya wa huwa ghairu dzalimin lahum. Niscaya Allah tidak mendzalimi juga. Karena apa? Karena mereka sebenarnya tidak pantas untuk mensyukuri nikmat tersebut. Masih banyak kekurangan yang harus mereka itu mensyukuri. Nafas yang dia yakni dia hirup mengucapkan alhamdulillah hendaknya, alhamdulillah. Demikian juga bisa berjalan mengucapkan alhamdulillah, kemudian bisa makan, bisa minum, bisa melihat. Itu semua kan butuh untuk kemudian mensyukurinya. Tetapi kita masih kurang. Kekurangan kita itu sebenarnya ya kalau ditimbang-timbang ya menunjukkan kemaksiatan. Tetapi rahmat Allah SWT adalah melebihi ini semua. Ini demikian dijelaskan oleh beliau. <clears throat> Kemudian juga disebutkan yakni mengalahkan semua kehendak Allah Subhanahu wa taala dari kehendak makhluk semuanya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah mereka itu berkehendak kecuali dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Rabbul Alamin. Tidaklah kamu berbuat, tidaklah kalian berbuat kecuali itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Disebutkan juga di halaman 347 ini, karena pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas permasalahan yang lain tentang permasalahan doa <clears throat> orang-orang yang masih hidup demikian juga sedekah mereka itu memberikan manfaat untuk mayit-mayit. Jadi sebelum kita masuk pembahasan itu, di sini masih berkaitan tentang masalah takdir. Sebutkan di halaman 347. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn, yani Imam at sesungguhnya permasalahan takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa aslul qadari sirullah ta'ala fi khalqihi. Yani asal permasalahan takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebenarnya tidak perlu untuk kemudian berdalam-dalam dalam permasalahan ini. Tetapi karena di situ ada kelompok-kelompok seperti Jabariyah. Jabariyah banyak di sekitar kita. Pasrah terhadap takdir. Kemudian mengambil seakan-akan ayat-ayat mendukung pendapat mereka. Demikian juga hadis. <clears throat> Jadi tidak tidak ada fungsinya kita ini berusaha, kita ini seperti angin yang yang meniup batang-batang atau kemudian pohon-pohon tidak ada kita kemampuan dan sebagainya. Sebaliknya kodariah. Kodariah ini tidak beriman terhadap takdir. Ya, kalau seseorang ini berhasil ya usaha dia tidak ada di situ kehendak Allah SWT sama sekali. <clears throat> Karena ada pemikiran-pemikiran seperti itu akhirnya kita menjelaskan, tentang masalah takdir ini. Yang sebenarnya takdir itu adalah rahasia Allah swt. <clears throat> Disebutkan dan asal takdir itu adalah rahasia Allah swt di makhluknya. Wa huwa qauluhu aujada wa afna. Allah Subhanahu wa taala itu yang mengadakan demikian juga yang meniadakan. Wa afqara wa afna. Allah Subhanahu wa taala itu yang membuat orang fakir, demikian juga membuat orang kaya. Wa amata wa ahya. Allah Subhanahu wa taala itu yang mematikan demikian juga yang menghidupkan wa adalla wa hada Allah yang memberikan kesesatan demikian juga memberikan hidayah itu semua dari Allah Subhanahu wa taala <clears throat> Wa anna Allah Ta'ala khaliq af'al ibad. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan-perbuatan hamba. <clears throat> Wa khalafa fi dzalika al-qadariyah wal mu'tazilah. Yang menyelisih di situ adalah orang-orang qadariyah dan mu'tazilah yang tidak beriman tentang masalah takdir. Apa itu mereka? Za'amu Allah sya'al iman minal kafir. Yani mereka mengatakan Allah menghendaki keimanan orang kafir. Ya, demikian mereka ini terjatuh. Ya. Walakin al kafir sya'al kufur akan tetapi orang kafir itu menghendaki kekafiran. Ini timbulnya mereka kesesatan yang terjadi di antara mereka itu ya ini timbul dengan apa? Ya timbul dari akal pikiran mereka itu. Yani mereka mengatakan Allah menginginkan orang kafir itu masuk Islam. Tetapi orang kafir itu menghendaki kekafiran. Akhirnya orang kafir ini kehendaknya mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian jadi pikiran mereka itu. Jadi mereka berpendapat seperti itu. Farru ilahada, mereka lari kepada ini. Li yakulu sya'al kufur minal kafir wa adabahu alih. Mereka ingin lari, yakni mereka ingin lari dari apa? Dari ucapan Allah menghendaki kekafiran orang kafir kemudian menyiksa mereka Nah, demikian. Seperti yang kemarin kita jelaskan. Bagaimana Allah SWT menciptakan makhluknya? Kemudian Allah SWT menyiksa mereka. Menurut mereka pendapatnya seperti itu. Akhirnya berpendapat apa? Allah berkehendak untuk beriman orang kafir ini, tetapi orang kafir ini berkehendak untuk kafir. Kemudian keinginan orang kafir ini mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Dari alasan apa? Dari alasan bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala yakni menciptakan makhluknya kemudian buat dia kafir, kemudian menyiksanya. Ini mereka lari dari itu. Walakin ini ucapan yang jelas sekali, ucapan Ibn Abil Is. Saru mereka menjadi apa dengan pendapat itu? Kal mustajir minar romdo binar. Seperti orang yang berlindung ingin menyelamat, menyelamatkan diri dari panas. Panasnya padang pasir. Binar dengan masuk dalam neraka, ya kan? Mereka ingin selamat dari ini, ini bagaimana mungkin Allah demikian demikian? Tetapi malah jatuh kepada apa? Jatuh kepada neraka, jatuh kepada api. Mereka ingin selamat dari apa? Dari yakni padang pasir yang panas itu, kemudian mereka malah masuk kepada api. Dengan mengatakan tadi, ya, dengan mengatakan bahwa Allah menghendaki keimanan orang kafir ini, tetapi orang kafir ini ingin kafir dan mengalahkan keinginan mereka itu, keinginan mereka itu mengalahkan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. <clears throat> Ini mereka berpendapat seperti itu. Ba'inahum harabu min syai'in fawaqa'u fiha. Huwa minhu. Mereka lari dari suatu terjatuh kepada suatu yang lebih lebih berbahaya lagi. Berarti di situ seperti orang-orang Majusi sampai dikatakan dalam hadis para ulama sebagian mensahihkan Al-Qadariyah, orang Qadariyah itu, orang Qadariyah yang tidak mengimani takdir itu, itu adalah majusinya umat ini. Majusi itu kan mempunyai dua ilah, dua Tuhan ini Tuhan baik, Tuhan jelek. Demikian mereka berpendapat. Para majusi juga. Jadi Allah juga mentakdirkan, Allah mempunyai kehendak, makhluk juga mempunyai kehendak. Berarti ada di situ dua pencipta. Jadi misalkan sampai seperti itu. Jadi mereka ingin lari dari ucapan tadi. Bagaimana Allah menciptakan makhluknya, kemudian apa? Kemudian membuat dia kafir, kemudian menyiksanya. Dan permasalahan sebenarnya sudah lewat. <clears throat> Kita contohkan saja sebagai ya ini sebagai memudahkan pemahaman ini tentang permasalahan Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis. Ya, dari situ kita nanti bisa menjawab dari apa yang tadi disebutkan tentang permasalahan bagaimana Allah menciptakan, kemudian demikian demikian. Demikian juga disebutkan di sini tentang permasalahan yang lainnya. Ini dikatakan di sini Fa in kaifa yuridullah amran wala yardahu wala Bagaimana Allah menginginkan sesuatu dan Allah tidak ridho dan Allah tidak mencintai. Nah, demikian. Nah, kembali seperti tadi. Bagaimana Allah menginginkan ya kan menciptakan iblis umpamanya. Padahal Allah tidak mencintai perbuatan dia. Demikian juga tidak ridho. Wa kaifa yasha'uhu wa yuqawinuhu. Wa kaifa tastami'u iradatuhu lahu wa bukduhu wa karahatuhu. Bagaimana kemudian terkumpul di situ kehendak Allah tapi di situ Allah juga membenci. Nah, jawabannya adalah seperti di sini permasalahan <clears throat> ya ini menciptakan tadi iblis demikian juga hal-hal yang yang jelek. Min dalika annahu khalaqa iblis alladhi huwa madatul fasadil wal a'mal. Allah menciptakan iblis yang dari situ atau syaitan yang dari situ timbul rusaknya agama-agama. Demikian juga amalan-amalan wal i'tiqadat Keyakinan-keyakinan itu rusak gara-gara apa? Iblis demikian juga setan yang buat kerancuan-kerancuan. Wal iroda demikian juga keinginan-keinginan, dariyah, ada sumah dan sebagainya. Wawa <clears throat> sababu minal ibad. Dan itu adalah sebab membuat celaka kebanyakan dari hamba-hambanya. Wawa sa'i dan iblis itu adalah yang melakukan Fi biwuku ma mayuhibullah terjatuh kepada apa yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi <clears throat> di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis yang itu adalah apa? menjadi sebab jeleknya segala sesuatu. Tetapi di situ ada rasa yang lain. Wa ma hadza huwa wasilatun ila mahabi katsiratun li Tetapi bersama dengan itu, itu adalah jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala tatara taba ala khalqihi yang kemudian berlanjut kepada makhluknya. Jadi seseorang kalau memahami Allah menciptakan iblis dengan situ apa? Dengan situ orang dari situ orang-orang yang beriman maka mereka menjauhi apa yang dibisikkan oleh iblis. Dan dari situ kemudian dia mendapatkan pahala. Dia melawan hawa nafsunya kemudian dia melakukan sholat. Di situ dia mendapatkan pahala. Demikian juga dari situ dia apa? Ya ini menjauhi kemaksiatan perbuatan zina. Walaupun di situ ada iblis mendapatkan yakni uh, adab Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan adanya iblis itu apa? Akhirnya orang-orang yang beriman menjauhi dia, menjauhi kemaksiatan itu akhirnya dia mendapatkan kebaikan. Nah, ini demikian. Ya ini bukan ditinjau dari satu makhluk saja. Kita harus meninjau kepada yang lainnya juga. Nah, ini demikian dijawab. Wa wujuduha habu ilaihi min adamiha. Adanya iblis itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tidak adanya. Paham ya? Jadi bukan kita memandang kepada iblisnya saja, tetapi kita lihat dari akibat yang lainnya. Akibat yang lainnya di situ ada jihad. Ya enggak? Iblis bisa menyesatkan orang-orang kafir. Kemudian orang-orang beriman apa? Melawan orang-orang kafir di situ. Dari situ kemudian apa? Ada syarat jihad. Demikian juga dari amalan-amalan soleh yang lainnya. Ini demikian. Dan Allah sebenarnya lebih mencintai adanya iblis itu daripada tidak adanya. Karena apa? Karena masalahnya Allah sebenarnya lebih tahu. Allah SWT lebih tahu hikmah, demikian juga yang lainnya. Ini yang perlu kita pahami. <clears throat> Minha anna annahu yudhiru lil ibad qudratar rabb. Di situ Allah ingin menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kalau kita perhatikan terjadi peperangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memenangkan orang-orang yang beriman. Dari situ orang beriman mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ baru ketahui kalau semuanya semuanya beriman umpamanya, ini Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Mungkin tidak tampak di situ kebesaran Allah Subhanahu wa pertolongan Allah Subhanahu wa terhadap hamba-hambanya. Bagaimana setiap 100 tahun kemudian ditimbulkan di situ orang-orang yang kemudian mustahil membersihkan dari kesyirikan dan sebagainya dari para ulama. Bagaimana kemudian Allah berkehendak memenangkan orang-orang yang beriman. Jadi demikian. Ala qalbi mutadodat al mutaqabilat. Allah menciptakan dua hal yang saling berbenturan. Menciptakan ini dan itu. Untuk Allah menampakkan di situ kebesaran Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Wa yasababu kullu syar fi muqabalati dzati Jibril. Ini untuk menghadapi zatnya Jibril. Alati hiya min asrafi dawat yang itu adalah sebagus-bagus zat. Malaikat Jibril wa askaha dan paling bersih. Wa yamadah kulli khair itu adalah yakni sumber dari setiap kebaikan. Fatabaraka khaliqu hada wa hada. Maha besar Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini dan itu. Menciptakan iblis juga, tapi dari situ ada rahasia yang lain. Jadi kalau kalau ditanya umpamanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang buat dia demikian kemudian menyiksanya, jangan kita lihat itu saja. Kita lihat yang lainnya juga. Yang lainnya juga. Dan adanya sesuatu yang jelek itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan kebaikan yang lainnya. Ini demikian disebutkan. <clears throat> Juga untuk menyebutkan wajah mahal maha wa tadbirihi. Untuk Allah memperlihatkan bahwa Allah swt bisa mengatur. Demikian juga yakni memenangkan ini dan itu. Fakulul wujud an ba'diha bil kulliyah ta'tilul hikmatihi. Coba kalau kita perhatikan <clears throat> dengan tidak adanya wujud itu ya secara total maka itu menghilangkan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau di dunia ini mamanya Allah alam kita perhatikan tidak ada iblis mungkin. Semuanya demikian. Dari situ kan mungkin Allah alam ya ini walaupun Allah Maha berkehendak, ya ini di situ apa? <clears throat> kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan adanya iblis itu semakin tampak. Bagaimana kemudian kita merasa gembira dengan kemenangan kaum muslimin, merasa sedih dengan kemudian kekalahan kaum muslimin. Ya demikian. Jadi adanya hal-hal yang demikian yang saling bertentangan itu lebih menampakkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Ini demikian tentang permasalahan takdir dan insya Allah jelas. Dan kita akan membahas pada pertemuan yang akan datang tentang permasalahan yang lain dari permasalahan takdir dan sudah ya ini panjang lebar kita berbicara masalah takdir. <clears throat> dan kita nanti akan meneruskan ya ini pembahasan berikutnya qauluhu <clears throat> wa fi du'ail ahya wa sadaqatihim lil amwat dan doanya orang-orang yang masih hidup dan sedekah-sedekah mereka orang-orang yang masih hidup bisa memberikan manfaat untuk orang-orang yang mati. Nah, di nanti akan berkaitan tentang masalah menghajikan orang telah meninggal, sedekah dengan niat orang yang telah meninggal. Bahkan ini panjang lebar mungkin tentang permasalahan mengirimkan doa, mengirimkan atur Quran, mengirimkan bacaan Al-Qur'an, banyak Al-Fatihah umpamanya apakah sampai kepada orang yang telah meninggal? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kita membaca buku berikutnya.